Allah Subhanahu wa taala berfirman Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun dan yang mereka persekutukan itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra dan tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Wala anfusahum yang surun bahkan tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 191 192. Jemaah sekalian, maksud bab ini adalah penjelasan tentang betapa salahnya orang yang mempersekutukan Allah dengan makhluk. Betapa batilnya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Kenapa? Karena selain Allah tidak ada satupun yang bisa menciptakan. Hanya Allah yang maha menciptakan. Dialah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh makhluk. Sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Mengapa kita menyembah makhluk yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa kita menyembah Allah agar mendapatkan pertolongan Allah. Maka bagaimana mungkin kita menyembah makhluk yang sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Yang bisa memberikan pertolongan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuhan-tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa menolong diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Maka dari sini dapat kita pahami betapa salahnya betapa batilnya orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyembahnya dalam bentuk berdoa atau menyembeli hewan kurban untuk dipersembahkan kepada selain Allah atau apa saja? Mereka menyembah, mereka meminta pertolongan kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa mendengarkan doa-doa mereka, tidak bisa pula mengabulkannya. Maka dari sini dapat kita pahami hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran penting bagi kita kaum muslimin disyariatkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir dengan cara mengajak mereka menggunakan akal sehat. Suruh mereka berfikir Kenapa kalian menyembah patung? Kenapa kalian menyembah makhluk yang sama sekali tidak bisa menolong kalian? Bahkan tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Dan juga tidak pernah sedikit pun menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kalian sudah sepatutnya hanya kepada Allah yang kalian sembah. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang berikutnya surat Fatir ayat ke-13 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin dan tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah atau yang kalian seru, yang kalian panggil dalam doa kalian selain Allah sedikit pun tidak memiliki apa-apa walau hanya setipis kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak akan bisa mendengarkan doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai mereka bisa mendengarkan sekalipun, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian wala yunabbi'uka mithlu khabirin dan tidak ada yang dapat mengabarkan kepadamu kelak pada hari kiamat seperti Allah yang Maha mengetahui. Surat Fatir ayat ke-13 dan 14. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita menggunakan akal sehat kita bahwa betapa bodohnya orang yang menyembah selain Allah karena beberapa alasan. Yang pertama, Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai sesembahan selain Allah tidak punya kekuasaan apapun. Tidak punya kepemilikan apapun. Walau hanya sebatas kulit ari. Segala sesuatunya di dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala di bawah kekuasaan Allah. Maka sangat bodoh kita memohon, meminta, berdoa, menyembah, kepada zat-zat yang tidak punya kekuasaan apapun. Kemudian yang kedua, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa-doa kita. Mereka tidak akan bisa mendengarkan ibadah kita. Seperti orang-orang yang menyembah patung-patung, yang menyembah berhala-berhala, yang sama sekali tidak sedikit pun bisa mendengarkan doa mereka. Bahkan mereka sendiri yang menciptakan, yang memahat yang membentuk patung-patung tersebut. Kemudian yang ketiga kata Allah, andai mereka bisa mendengarkan doa-doa kita sekalipun, maka mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkannya. Termasuk jamaah sekalian, orang-orang yang sudah wafat, para nabi dan para wali yang sudah wafat, sedikit pun tidak bisa mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada mereka, apalagi mengabulkan. Tidak ada satu dalil yang menunjukkan kepada kita para wali Allah yang sudah wafat bisa mendengarkan ucapan manusia dari dunia. Tidak ada. Yang ada hanyalah ketika yang mengantarkan jenazahnya itu pulang kembali, maka dia masih bisa mendengarkan langkah-langkah kaki mereka meninggalkan kuburannya. Kalau itu ada dalilnya. Adapun kita berdoa kepada mereka, tidak ada dalil yang menunjukkan mereka bisa mendengarkan doa kita. Kalaupun mereka bisa mendengarkan, maka mereka tidak akan bisa mengabulkan. Oleh karenanya jemaah sekalian disebutkan dalam hadis yang sahih ada malaikat khusus yang bertugas menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Jadi kita bersalawat, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa mendengarkan langsung, ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, yaitu orang-orang yang disembah atau makhluk yang disembah selain Allah kelak pada hari kiamat akan menyalahkan penyembahan yang dilakukan kepada mereka. Seperti para nabi dan rasul termasuk Nabi Isa alaihi salam beliau akan menyalahkan orang-orang Nasrani yang menyembah beliau dan beliau mengingkari bahwasannya beliau tidak pernah mengajarkan hal itu kepada mereka. Beliau akan mengingkari penyembahan mereka. Iya. Jadi ini jemaah sekalian, empat perkara disebutkan Allah di dalam ayat ini untuk mengajak kita berfikir bahwasannya penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kebatilan adalah kesalahan yang besar, bahkan kebodohan terbesar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang dalil yang berikutnya adalah sebuah hadis. Kata penulis fi sahih di dalam kitab As-Sahih yaitu Sahih Al-Bukhari An Anas radhiyallahu anhu qala Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau ia berkata Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepala beliau pada perang Uhud dan patah gigi beliau Faqal maka beliau bersabda Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum Bagaimana mungkin satu kaum akan beruntung yaitu akan mendapatkan hidayah ketika mereka telah melukai kepala nabi mereka. Fanazalat maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Engkau tidak memiliki campur tangan dalam urusan itu sedikit pun wahai Muhammad. Surat Ali Imran ayat 128. Jemaah sekalian, Hadis yang mulia ini berbicara tentang sebab turunnya ayat Ali Imran ayat 128. Ayat ini adalah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau seakan-akan merasa sudah tidak mungkin lagi mereka mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu melukai kekasih Allah, melukai nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur beliau, "Engkau wahai Muhammad, tidak ada campur tangan dalam urusan itu sedikit pun." Maksudnya urusan hidayah. Terserah Allah. Allah mau berikan hidayah kepada siapapun itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ternyata di kemudian hari orang-orang yang menyerang Rasulullah SAW pada perang Uhud itu banyak yang mendapatkan hidayah banyak yang kemudian masuk Islam menunjukkan bahwasannya hidayah sama sekali tidak ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan di tangan Allah. Maka hadis ini jemaah sekalian ingin mengajarkan kepada kita dua hal penting yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal penting yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Yang pertama beliau terluka. Beliau terluka pada perang Uhud menunjukkan beliau adalah manusia biasa seperti kita juga. Yang kedua, beliau tidak ada campur tangan dalam urusan Allah. Dalam ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian ada satu lagi yang ketiga, beliau tidak mengetahui perkara gaib. Iya. Makanya beliau terluka. Andai beliau tahu perkara gaib, beliau sudah tahu ini mau ada serangan, harus menghindar. Ternyata tidak. Maka ini semuanya menunjukkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa seperti kita juga, sehingga tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak patut dipersekutukan dengan Allah, maka selain beliau siapapun lebih tidak patut lagi. Lebih tidak patut lagi untuk dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi yang lain, para malaikat, demikian pula para wali Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Jadi lebih tidak patut lagi mempersekutukan beliau dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi beliau dan bapaknya annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idh rafa'a ra'sahu minar ruku' fi raq'atil akhirah minal fajr bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tatkala beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di rakaat yang terakhir pada salat subuh inilah jemaah sekalian yang disebut dengan kunut nazilah Kunut ini dilakukan pada solat lima waktu. Dilakukan ketika kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikatakan solat subuh. Namun itu bukan pembatasan karena dalam eh, hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan kunut nazilah pada solat ya, eh, selain solat subuh. Ya. Apa doa kunut nazila itu? Mendoakan orang-orang kafir yang menyakiti kaum muslimin atau membunuh kaum muslimin itu mendapatkan apa namanya hukuman yang setimpal. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa namun bentuk doanya apa namanya tidak dibolehkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa doa beliau? Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Itu beliau baca setelah membaca sami Allah huliman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ya. Jadi pada iktidal setelah sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu kemudian beliau mendoakan mereka agar mendapatkan laknat maka Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dengan menurunkan ayatnya laisa minal amri syai'un engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan di dalam urusan itu sedikit pun wa fi riwayatin dan dijelaskan dalam riwayat yang lain orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan nama mereka yad'u ala Safwan bin Umayyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk Safwan bin Umayyah Suhail bin Amr dan Al Harith bin Hisham Kemudian turunlah ayat ini, laisalaka minal amri syai'un. Engkau wahai Muhammad tidak memiliki campur tangan di dalam urusan itu sedikit pun. Dan jemaah sekalian, ternyata di kemudian hari orang-orang ini semuanya masuk Islam. Iya. Semuanya masuk Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat marah kepada mereka karena mereka membunuh kaum muslimin Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka agar mendapatkan laknat. Artinya mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang dilaknat Allah adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di kemudian hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib dan Nabi SAW tidak ada campur tangan di dalam urusan hidayah ataupun menyesatkan manusia hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketentuan di situ, yang menentukan di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada campur tangan sedikit pun. Dan beliau tidak tahu perkara gaib. Ternyata orang-orang yang beliau doakan kejelekan ini suatu hari kemudian mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan datang kisah Abu Talib yang beliau harapkan mendapatkan hidayah seperti Abu Talib malah tidak mendapatkan hidayah. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita juga, tidak boleh kita persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain beliau tentu lebih tidak patut lagi untuk kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Wafihi dan juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu taala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit tatkala turun kepada beliau sebuah ayat dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jemaah sekalian, inilah ayat pertama yang memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, jangan lagi sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Maka apa yang beliau lakukan setelah turun ayat ini jemaah sekalian? Kata Abu Hurairah, faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyeru, "Ya ma'syara Quraisy," atau kalimatan nahwaha, Wahai orang-orang Quraisy atau kalimat yang semisalnya. Ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri-diri kalian sendiri karena aku tidak bisa menolong kalian sedikit pun dari azab Allah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'an. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa menolong. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadamu dari azab Allah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ugni anki min Allahi syai'an. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Aku tidak sedikit pun bisa menolongmu dari azab Allah. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a wahai Fatimah putrinya Muhammad mintalah hartaku yang aku miliki tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah aku tidak sedikit pun bisa menolongmu dari azab Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian inilah seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy terutama kepada keluarga beliau sendiri termasuk putri beliau memerintahkan mereka agar beriman. Sebab itulah yang akan menjadi sebab keselamatan mereka dari azab Allah. Kalau mereka tidak beriman, maka walaupun mereka berkeluarga, berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan putri beliau tidak bisa beliau selamatkan dari azab Allah apabila mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jemaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik sama dengan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa seperti kita juga tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Bahkan tidak bisa pula menyelamatkan keluarga beliau sendiri. Yang bisa menyelamatkan kita jemaah sekalian hanyalah amalan kita sendiri. Apabila kita beriman kepada Allah, apabila kita mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan, Itulah sebab yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, tetapi beliau hanyalah makhluk sama seperti kita juga, manusia biasa, tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun. Tidak bisa mendengarkan doa-doa kita, tidak punya kemampuan untuk memberikan pengabulan doa kepada kita atau memberi manfaat kepada kita atau menimpakan bahaya kepada kita. Sama sekali tidak. Iya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Jin pada ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, "Kul, katakan wahai Muhammad, inni la amliku lakum darra wala rasyada." Aku sedikit pun tidak memiliki kekuasaan bagi kalian apakah menimpakan bahaya atau memberi petunjuk. Ayat berikutnya, "Kul, katakan wahai Muhammad, inni la yujirani minallahi ahadun." walan ajida min dunihi multahada. Sesungguhnya tidak seorang pun yang bisa melindungi aku dari Allah dan aku tidak menemukan selain Allah tempat aku meminta perlindungan. ya Jadi jemaah sekalian, kita minta perlindungan kepada Allah, kita memohon kepada Allah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah berdoa kepada Allah sudah sepatutnya kita pun hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa taala yang satu saja. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau berpesan kepada para sahabat. "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW tidak sekalipun berpesan kepada para sahabat untuk berdoa kepada beliau. Tidak semasa hidupnya, tidak pula sepeninggalnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun riwayat yang sahih setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian kaum muslimin, para sahabat berdatangan di kubur beliau untuk berdoa kepada beliau, tidak ada. Beliau tidak pernah berpesan seperti itu kepada para sahabat. Kalau saya mati, datanglah di kuburanku, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah, atau aku yang mengabulkannya, sama sekali tidak jamaah sekalian. Karena doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasannya yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah hanyalah keimanan kita sendiri, hanyalah amal soleh kita sendiri. Kedekatan kita secara nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai kita termasuk keluarga beliau, sama sekali tidak bisa menolong kita. Iya. Jangankan keluarga yang sudah jauh, ya, sudah keturunan keberapa, putri beliau sendiri, beliau ingatkan, yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah hanyalah keimananmu sendiri, amal solehmu. Aku tidak bisa sedikit pun menyelamatkan kamu dari azab Allah. Ya. Makanya keyakinan yang batil. Kalau seseorang meyakini apabila dia termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW berarti dia sudah selamat. Dia sudah pasti selamat masuk surga. Tidak jemaah sekalian. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, mereka itu orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah paman-paman beliau. Tetapi mereka termasuk penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman. Karena mereka tidak mau beriman. Sejumlah anak-anak para nabi, ya, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ayahnya Nabi Ibrahim, mereka adalah penghuni-penghuni neraka karena tidak mau beriman. Apalagi sampai meyakini kalau dia keturunan Nabi, kalau dia anggota keluarga Nabi Muhammad SAW, berarti semua ucapannya benar. Ini lebih salah lagi. Yang benar itu jamaah sekalian. Kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun dia keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama sekali bukan jaminan apa yang dia amalkan, apa yang dia ajarkan adalah kebenaran. Kalau dia mengajarkan yang salah maka salah, nggak boleh kita ikuti. Kalau dia mengajarkan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW maka itulah yang kita ikuti. Ya. Dan di sini juga ada peringatan bagi kita jamaah sekalian. Kalau saja keluarga Nabi nggak ada jaminan selamat, apalagi kita yang bukan keluarga Nabi. Nggak ada jaminan selamat. Iya. Keselamatan itu hanyalah apabila seseorang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jaminan keselamatan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Kecuali yang memang enggak mau masuk surga. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga?" Maka beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga dan siapa yang tidak menaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi jemaah sekalian, kekerabatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan itu bisa hilang kalau kita tidak mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Barangkali sebelum kita tutup ada tanya jawab, saya persilahkan. Pada jemaah yang hendak bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz hari ini kajian kita mengenai Tauhid Saya mau menanyakan uh, Apabila hamba Allah Melakukan sesuatu yang berbentuk Tauhid Tapi masih juga menjalankan budaya atau ritual Budaya itu mungkin secara tidak langsung Kalau kita simak Itu sudah mengarah kepada sirik misalnya. Tapi dia tidak meyakini bahwasanya itu sirik. Dan di hati dia tetap dia bertauhid kepada Allah. Dan ini banyak sekali di dalam budaya kita, di negara kita juga banyak sekali. Lalu hal yang seperti itu bagaimana Pak Ustaz? Yang kedua, tadi ada kajian mengenai doa. Doa kunut tadi di dalam sholat. Berarti doa kunut bisa dilakukan untuk sholat-sholat lainnya Pak, Ustaz. Nah, kalau doa yang afdol itu di dalam waktu sholat itu apakah memang dibolehkan? Maksud saya tuh kan sudah ada satu ketentuan di dalam sholat yang kita ketahui. Tapi kalau kita ingin melakukan doa juga di dalam di dalam eh, di dalam pelaksanaan sholat, apakah memang dibolehkan selain dari doa kunut tersebut? Lalu di mana saja momen-momen waktu kita melakukan doa itu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah tetapi masih melakukan budaya syirik. Maka jemaah sekalian, kalau seseorang melakukan kesyirikan, kalau itu adalah syirik besar, maka tauhidnya batal. Tauhidnya batal tidak ada manfaatnya walaupun dia masih merasa bertauhid. Kalau dia melakukan kesyirikan, syirik besar, tauhidnya menjadi batal. Kalau dia melakukan syirik kecil, tauhidnya berkurang, tidak sempurna, namun tidak batal. Iya. Walaupun dia meyakini itu bukan syirik. Sama saja dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus dengan keyakinan itu adalah amal soleh dengan keyakinan itu adalah kebaikan, bukan dosa besar. Kalau dosa besar, mungkin mereka nggak melakukan. Iya. Jadi orang yang melakukan syirik, walaupun dia meyakini itu adalah hal yang baik, tetap saja dia disebut musyrik dan tauhidnya menjadi batal. Ya, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang menyembah berhala juga meyakini apa yang mereka lakukan itu bukan syirik. Yang mereka lakukan itu adalah amal-amal kebaikan menurut keyakinan mereka. Enggak ada manfaat keyakinan seperti itu. Iya. Hanya saja di dalam uh, apa namanya? syariat orang muslim kalau dia muslim kemudian dia terjerumus dalam perbuatan syirik karena ketidaktahuan. Ya, karena ketidaktahuan bisa jadi dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatannya tetap kita katakan kamu sudah melakukan syirik besar yang bisa membatalkan tauhidmu. Adapun orangnya bisa saja mendapatkan pemaafan. Ya. Kita tidak tahu. Karena dalam apa namanya syariat orang yang uh, dijelaskan orang yang melakukan kesalahan karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, artinya dia tidak sengaja, maka bisa saja dia termasuk orang yang Allah maafkan karena ketidaktahuannya tersebut. ya Tapi kalau kemudian dia sudah diingatkan, dia sudah diajarkan, tapi dia masih menentang, dia masih melakukan kesyirikan itu, maka dikhawatirkan dia tidak termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan. ya Jadi demikian itu adalah syirik besar. Itu adalah syirik besar yang bisa membatalkan tauhidnya walaupun dia merasa masih bertauhid itu nggak ada pengaruh apa-apa ya walaupun dia niatnya baik tidak ada pengaruh apa-apa ya orang-orang yang menyembah selain Allah di masa jahiliyah dahulu mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahizulfa kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi masya Allah tujuan mereka mulia. Ya, tapi tetap saja itu tidak menjadikan mereka orang-orang yang beriman walaupun memiliki tujuan yang mulia. Ya. Kemudian yang kedua, ah, iya betul. Syirik kecil dan syirik besar bentuknya banyak. Ya. Dan kitab ini terdiri dari 67 bab. Ya. Kurang lebih separuh dari buku ini menjelaskan tentang macam-macam syirik besar dan syirik kecil. Berarti banyak. Ya. Ya, lebih lengkapnya bisa dibaca di buku ini dan insya Allah juga mudah-mudahan Allah berikan taufik kita bisa menyelesaikan pembahasan kitab ini sampai selesai. Ya. Jadi dari 67 bab kurang lebih ada tiga puluhan atau empat puluhan bab itu membahas tentang macam-macam syirik. Apakah syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Jadi ada banyak macamnya. Ini yang harus kita pelajari. Mungkin saya bisa berikan beberapa contoh di bulan ini. Bulan apa sekarang? Hah? Bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram ada sebagian orang yang berkeyakinan ini bulan sial. Ya bulan yang bisa menimpakan kesialan sehingga mereka tidak mau menikahkan anak di bulan ini atau tidak mau melakukan hal-hal yang besar di bulan ini. Ini keyakinan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Ya. Dan ulama menjelaskan syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tergantung seperti, sejauh mana keyakinannya. Kalau dia meyakini bulan ini atau misalkan angka 13 atau waktu-waktu yang lain bisa menimpakan kesialan dengan sendirinya bukan Allah yang menimpakan kesialan atau menimpakan kemudaratan itu syirik besar itu syirik besar tapi kalau dia yakini Allah yang menimpakan kesialan Allah yang menimpakan kemudaratan sebagaimana Allah yang memberikan manfaat sedangkan bulan ini hanya sebab maka itu adalah syirik kecil kenapa dikatakan syirik kecil sebab seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab yang bisa mendatangkan kesialan ya jadi bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil sama dengan orang yang mengenakan jimat. Itu bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Kalau dia meyakini jimat ini yang melindungi dia bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakini jimat itu hanya sebab Allah yang melindungi, maka itu adalah syirik kecil. Ya, jadi kadang satu bentuk kesyirikan bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil sesuai dengan keyakinannya. Iya. Itu sebagai contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lain bisa dilihat di dalam buku ini. Iya. Beda. Konsekuensinya beda. Syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Syirik kecil tidak sampai mengekalkan di neraka. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta la na 'amaluka." Kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contohnya, syirik kecil itu riak. Ini contoh lain. Syirik kecil itu ria. Misalkan orang yang beribadah karena Allah, tapi dia juga ingin dipuji orang. Itu namanya ria. Maka ibadah yang dia kerjakan itu terhapus. Dia sholat ria, sholatnya terhapus pahalanya. Tapi ibadah-ibadahnya yang lain tetap ada. Tidak terhapus. Kalau syirik besar, semuanya terhapus. Ibadahnya, mulai dari dia bisa ibadah, sampai Eh, berapa puluh tahun sekalipun dia sudah beribadah, kalau dia melakukan syirik besar, maka terhapus semua amal ibadahnya. Ada satu lagi perbedaannya. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, seperti Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-48, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih kecil daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya kalau dia mati belum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Iya. Adapun syirik kecil, apakah diampuni atau tidak? Ulama berbeda pendapat di situ, ya. Kalau syirik besar ulama sepakat enggak akan diampuni berdasarkan ayat An-Nisa ayat 48. Maksudnya kalau dia enggak tobat. Kalau syirik kecil, sebagian ulama mengatakan juga tidak akan diampuni. Sebagian mengatakan akan diampuni kalau Allah menghendaki. Ya. Jadi ulama masih berbeda pendapat. Bisa saja Allah ampuni, bisa saja tidak sama sekali. Namun tetap saja eh, pelaku syirik kecil tidak sampai kekal di neraka. Beda dengan pelaku syirik besar. Ya. Itu empat perbedaannya. Ya. Kemudian yang kedua terkait kunut. Iya. Uh, memang kunut dalam sholat lima waktu itu terdapat dalil-dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacanya bukan hanya subuh saja, tapi pada sholat lima waktu. Jadi tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya subuh saja. Dan itu pun beliau kerjakan pada saat nazilah Makanya disebut kunut nazilah. Apa itu nazilah? Ada satu bencana yang menimpa kaum muslimin. Dan bencana itu adalah hasil dari penyerangan orang-orang kafir. Jadi kunut nazilah itu tujuannya untuk mendoakan agar orang-orang kafir mendapatkan balasan yang setimpal dan agar mereka yang dizolimi yaitu kaum muslimin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunut nazilah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya sepanjang hayat beliau. Hanya di waktu-waktu tertentu setelah itu sudah beliau tidak melakukannya lagi. Iya. Jadi itu terkait dengan kunut. Adapun doa secara umum maka di dalam solat itulah tempat yang paling bagus untuk berdoa. Adapun setelah solat itu lebih afdol berzikir. Doa tempatnya di dalam sholat. Di dua tempat. Yang pertama ketika sujud, sujud mana saja dari awal sampai akhir. Yang kedua setelah tasyahud sebelum salam. Ya. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa du'a." Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Dan tidak masalah kita baca doa sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan keperluan kita. Boleh, karena Nabi SAW mengatakan perbanyaklah doa. Ini sifatnya umum. Iya. Walaupun tidak termasuk dalam bacaan solat, itu diizinkan. Demikian pula sebelum salam, setelah tasyahud, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Falyutakhayyar minat doa masya'a." Silakan pilih doa yang dia kehendaki. Jadi bebas juga doanya. Iya. Jadi ini yang lebih afdal. Maka sebenarnya sayang kalau kita baru mau berdoa setelah sholat. Iya. Sementara di dalam sholat itu lebih besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang sebenarnya. Dan kalau kita nggak sempat berdoa di sholat wajib karena mengikuti imam, maka di sholat sunnah kita lakukan. Ya. Karena nggak boleh juga kita kalau imam sudah bangkit dari sujud kita masih lama-lama berdoa nggak boleh. Harus ikut imam. Ya. Jadi demikian. Ya. Wallahu a'lam. sebaiknya dihindari pakai bahasa kita, pakai bahasa Arab. Dan lebih afdal lagi sesuai doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan doa-doa yang dibaca Nabi SAW itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, itu lebih afdal lagi. Ya. Mungkin lebih detailnya eh, doa-doa uh, doa -doa apa saja yang beliau baca di dalam sujud dan sebelum salam itu bisa dilihat pada kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini buku penting untuk mempelajari tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Judulnya saja sudah luar biasa. Beliau beri judul Sifat Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Ya, jadi beliau sebutkan hadisnya secara detail. Bagaimana posisi tangan ketika bertakbir, apa yang beliau ucapkan, kapan beliau mengucapkan. Ya. Katanya kata beliau ada tiga hadis, ada tiga tiga cara. Beliau kadang mengucapkan takbir Allahu Akbar seraya mengangkat tangan, kadang sudah mengangkat tangan lebih dulu, baru beliau mengucapkan Allahu Akbar. Kadang beliau ucapkan Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Jadi betul-betul detail beliau jelaskan ya. Termasuk bacaan-bacaannya semuanya detail. Ya. Saya sarankan untuk merujuk pada uh, buku tersebut untuk mengetahui detail apa saja doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca di dalam solat. Itu lebih bagus. Nah, mungkin ada salah satu doa yang beliau nasihatkan kepada Muad. Ya, sebelumnya beliau mengatakan, wahai Muad, saya mencintaimu karena Allah janganlah kamu tinggalkan di ujung solatmu untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ini sebenarnya doa di dalam solat. Pendapat walaupun ulama berbeda pendapat. Ini kapan dibaca? Sebelum salam atau setelah salam? Pendapat yang benar dia sebelum salam. Ya, Sebelum salam dibaca, bukan setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena Nabi SAW mengatakan, fi duburi kulis salatin. Engkau baca pada dubur setiap solat. Ya. Dubur kalau uh, di tubuh manusia, apanya Pak? Hah? Iya. Apa namanya? Kemaluan belakang. Berarti masih di bagian tubuh kita, bukan di luar tubuh. Itu pun dalam solat, masih di dalam solat, bukan di luar solat. Iya, itu arti kata dubur masih di dalam solat bukan di luar solat. Ya. Itu pendapat yang benar. Kalau itu doa tempatnya di dalam solat lebih afdol. Ya. Kalau dikir maka di luar solat. Setelah solat kita berdikir. Ya. Ini salah satu contoh doa yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau anjurkan untuk dibaca. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain, silahkan. syafaat. Baik. Sebenarnya pembahasan syafaat ada di bab ke-18 atau 19. Insyaallah di situ lebih detail kita bahas tentang syafaat. Ya. Namun terkait dengan bab ini, syafaat Nabi Muhammad SAW hanya khusus orang yang tidak menyekutukan Allah. Kalau dia berbuat syirik, dia nggak mungkin lagi dapat syafaat kecuali satu orang, yaitu Abu Talib, itu pun tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka. Hanya mengurangi azabnya, tapi dia nggak akan keluar dari neraka. Ya. Jadi, walaupun keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau melakukan syirik, tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan mendapatkan syafaat, kecuali satu saja Abu Talib, dan tidak sampai mengeluarkan dia dari neraka. Ya. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِئٍ يُطَعْ Tidak ada bagi orang-orang musyrik tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Ya. Demikian pula firman Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa memberi syafaat. Iya. Dan Nabi SAW pernah bersabda ketika beliau ditanya, Ya Rasulullah, siapa yang akan berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Apa jawab beliau? Mengqala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang akan berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Ini adalah ucapan tauhid. Artinya bukan sekedar dia ucapkan, tentu dia amalkan. Iya. Maka ini yang akan mendapatkan syafaat. Jadi siapa yang sudah melakukan kesyirikan tidak taubat sampai akhir hayat tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada yang lain? Satu lagi barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Pak Ustaz dari contoh yang eh, Pak Ustaz sampaikan, Rasulullah pernah ada tegur tentang berdoa melaknat seseorang. Ya, kalau boleh saya, saya sebutkan berarti kita tidak boleh berdoa melaknat seseorang dalam konteks seseorang itu menzalimi kita atau menzalimi agama atau menzalimi kitab suci lah gitu seperti itu. Gitu Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaan yang bagus. Dan ini juga dijelaskan para ulama terkait dengan hadis ini. Syekh Ibn Thaymin rahimahullah mengatakan, demikian pula para ulama yang lainnya, hadis ini menunjukkan tidak boleh kita melaknat person, individu seseorang. Ya. Kecuali dia dilaknat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya siapa? Iblis. Ya. Fir'aun kemudian Abu Lahab. Ya. Itu semua ada dalil-dalil yang menunjukkan mereka itu dilaknat oleh Allah. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ya. Itu secara individu. Tapi kalau kita melaknat uh, secara apa namanya global itu boleh. Contohnya kita mengatakan semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalimat seperti itu boleh karena memang Allah melaknat mereka. Tapi kalau tertuju pada person tertentu, ya semoga Allah melaknat dia ya kita sebut namanya misalkan ya karena dia kafir nggak itu nggak boleh kenapa karena itu sama saja kita mendoakan dia nggak dapat hidayah ya itu nggak boleh justru seharusnya yang kita lakukan adalah mendoakan supaya dia dapat hidayah ya kalau kita mendoakan ya Allah berikanlah hidayah kepada Yahudi dan Nasrani semuanya itu nggak mungkin ya nggak mungkin mereka semuanya akan mendapatkan hidayah karena sudah ketentuan Allah sampai akhir zaman ada yang namanya Yahudi dan Nasrani. Ya. Namun person tertentu bisa saja dia mendapatkan hidayah. Iya. Orang-orang yang hari ini membenci Islam, melecehkan Islam, bisa saja suatu saat dia mendapatkan hidayah. Jadi nggak boleh kita doakan untuk menutup pintu hidayah baginya. Iya. Jadi ini uh, memang pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Ya, tidak boleh mendoakan laknat kepada seseorang secara personnya. ya. Walaupun dia menzalimi kita, walaupun dia uh, melecehkan agama kita. Ya, ini luar biasa ini dosanya. Ini bukan lagi melecehkan agama, mengalahkan agama Islam. Karena kan ini perang, perang Uhud. ya. Sampai seorang nabi dilukai. Ini luar biasa dosanya. Dosa besar sekali. Ternyata orang-orang yang melukai Nabi SAW di perang Uhud, bahkan orang yang paling berperan, orang yang yang paling berperan menjatuhkan korban yang sangat banyak pada perang Uhud, kemudian menjadi pahlawan Islam.